بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ المعيني رحمه الله تعالى ودام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح على جسد الروح وتوبة نشوع واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصحيح بداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وشروط الطواف dan syarat tawaf طهارة suci hadas besar, hadas kecil, dan dari najis ya. Jadi tawaf nggak boleh najis Ya. Di samping dia harus suci hadas dan suci dari najis. Ya, kalau sa'i masih boleh ya. Kalau Wata wasadu auratin Tutup aurat sama dengan sholat ya. Auratnya lagi ya, dan auratnya perempuan dalam apa namanya itu tawaf dia harus tertutup sebagaimana aurat salat. Ya. Wabtida'un bil hajaril aswad mulainya dari hajarul aswad rukun Yamani. Ya. Pertama dia mau setar kan ngadep semuanya ya ngadep semuanya lalu ketika dia sampai di batas tuh hajar aswad garis tuh dia niat dia ke kanan jalan ke kanan sedikit udah sampai separuh badan dia tuh baru diputer deh Jadi ini apa sebelah kiri gitu mutarnya begitu awalnya ngadep semua dulu niat niat tawaf kemudian geser dikit begitu kayak orang nyamping lalu dia berbalik begitu tuh. nah ya, ya. kenapa sebelah kiri karena hati ada di kiri ya jadi Ka'bah itu dijadikan sebelah kiri karena hati ini ada di kiri oh nggak boleh begini tawafnya nggak boleh begitu badan atau Ka'bah nggak boleh harus begini wa muhadatuhu bi kulli badanihi ini dan menghadap setiap badan semua badannya waktu awal masuk tar gitu dulu ya kemudian dia bergerak baru wajah lul baik an yasari baru jadiin Ka'bah itu di sebelah kiri dia. ya. Awalnya begitu dulu, ngadep dulu semuanya. Ya, baru dia Ulama ada mengatakan boleh gak cuma muka doang waktu star gitu. Ada yang ada mengatakan boleh. Katanya kalau keadaan berat, yuk ya, ketika ah, kenapa? Oh mau lagi duduk susah itu ngatur gitu. Gitu begini didorong ya. Iya, yang penting hadapin muka dia gitu. Jadi waktu niat awal tuh mau ya. Wa muharram ah, kelar ya. Iya. Wa muharramatul ihram dan yang haram bagi ihram nih. Keharam ah? Iya. Dan keharaman keharaman ihram. Orang kalau udah nawaitul umrata awal itu haja terserah deh yang penting dia udah ikhram ya maka yang haram bagi dia yang pertama di sini diantaranya wadon wate ya bersubuh bedaton, nyium karena dianggap tamat tuh namanya dia bersedap-sedap juga tuh jadi kalau nyium dapat kaparah, kalau wate kaparahnya besar bisa onte itu ya. kalau nyium kambing nggak kuat kambing puase tiga hari baru kasih makan fakir miskin enam sok eh tiga sok enam orang wal mubasharatun bi syahwatin nyentuh dengan syahwat pegang megang Pegang-pegang tangan perempuan itu sono kayak syahwat cekel lah ya tangan orang tapi tangan bininya ya? kalau pakai syahwat Eh? lagi yang haram ya. Apabila apa itu apa namanya? Faman farada fihinna al haja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Wastimna, sinna onani, lagi ihram onani. Heeh. Ya. Ngeluarin dengan tangan. Iya. Boleh. Wa nikahun, nikah. Batal nikahnya nggak sah. Jadi wali nggak sah juga. Ya, nikahin baik dia nikah atau dia nikahin anaknya. Nggak sah perwaliannya, nggak sah nikahnya. Watatuyubun pakai minyak wangi, tatuyub. Ya, pakai minyak wangi. boleh juga. Ngukuk nggak boleh ini. Ya. Ngukukin lupa. Oh, digituin bak ketek nih. Nggak boleh juga. Apalagi yang seret. Tuh, minyak boleh, Ya boleh. Lagi ihram, lagi ihram. orang nyemprot dia nggak tahu dia flat nggak apa-apa kalau orang iya. orang sama nggak sengaja iya. sama lupa lupa atau jahil ya, sama tuh halnya si orang yang lupa sama orang yang bodoh nggak tahu nggak nggak bayar ya. kecuali nyukur nggak mandang bodoh itu kalau nyukur nggak mandang wudhu, nggak mandang upe, tetep gitu ya. Iya. Bayar tetep. Waduh musyarin anu pakai minyak rambut. Wa idalatuhu ngilangin rambut. Nyabut, motong, nyukur, amin, Ya. Yeah. Haram wa motor dhubrin potong kuku potong gigit ya lagi erong sama ya motong juga biar pakai gigi kalau dia kesaruk gimana ya? kalau kesaruk nggak lepas jangan dilepas ya deh. ya kecuali dia terlepas sendiri lain halnya nggak apa-apa itu Kan ada orang yang nggak sabar lihat kukunya pecah. Iram iya, ah, kena deh tuh. Ya, kena. Rambut kocok-kocokan biarin yang penyisir. Wah iya, mau nyisir ganjen banget. Sama orang yang ihram yang haji itu berdebu dan kusut. Memang berdebu dan kusut. Ya. Dia mau rapi, ngapain? Udah nggak ngurusin diri deh kita udah deh. Petek kita udah, apalagi beli kain ihram yang murah. Peringatan api ah, beruntusan. beruntusan <laughs> deh tuh. Petek gitu, apa itu katanya? Terlepas. Nempel. Gaurung yang di selangkangan gak enak banget, peringatan nempel, uh, oh, gak enak. Ya begitu keadaan orang ihram. Yang umroh aja begitu ya gimana yang haji ya? Lebih, lebih lama lagi tuh. Sabar ya. Wa wasfiyadun berburu. Ya, binatang buruan yang termasuk binatang liar dan boleh dimakan dagingnya. yang termasuk binatang liar dan boleh dimakan dagingnya itu yang nggak boleh diburu ya, binatang darat seperti burung lagi Eropa nggak boleh berburu burung yang burung darat kayak eh, kasuari menjangan manjangan nih menjangan pemanjangan manjangan jangan kijang lagi rusa ah kelinci nggak boleh lagi ihram berburu kelinci jadi binatang yang boleh dimakan dan termasuk binatang liar. Kalau dibunuh, dende sejen, uh, ya, ya, jenisnya. Eh bukan jenisnya yang suruh yang seimbangnya dia. Kalau kelinci anak kambing deh gitu. Kelinci anak. Kalau burung onta, onte katanya. Pasuari onte. Kalau menjangan apa gitu, kijang, kerbau atau kambing yang besar. Jadi ada ya. kan yang dibayar cuma kambing lonteng. Mau bunuh ki, bunuh kijang nggak bayar kijang. Ya, ada bayar kijang. Karena yang bisa dikorbankan kambing, otak sapi, sudah tiga. Itu aja dibandingannya. Yang mana yang dibunuh? Kalau binatang ganas, liar, gila, bahayain boleh bunuh nggak apa-apa apa-apa kalau jungkir itu lagi tidur lagi ihram mau gigit tepok matiin nggak apa-apa ular bunuh nggak apa-apa ya bukan termasuk berburu bukan buruan nggak apa-apa kalau yang nggak bahaya jangan semut yang bahaya boleh juga katanya yang bahaya kira-kiranya tapi jarang semut bahaya deh. Sekiranya dia digigit lagi hukum ya, lagi ihram. Pantat digigit kan kaget takut. Eh, mati, nggak apa Ya, benda ini bunuh semut. Enggak. Nyamuk kayak apa? Nih. atau anjing serigala apa-apa membahayakan. Wa aklu ma dan makan yang diburu nggak boleh juga. Berburunya haram, eh dilarang di dalam ihram, makannya nggak boleh juga. Yes. Lagi buat siapa? Buat orang yang nggak ihram. Walubzu rajulin mafitan dan laki-laki pakai yang berjahit yang ujung mau ujung ketemu gitu ujung-ujung ketemu yang namanya jahit kan begini jahitnya tuh ketemu ini namanya jahit makanya iya. orang kalau dia pakai kain ihram ujung mau ujung bisa diikat diketemuin sama jahit namanya walaupun diikat ya bukan hanya jahit pengertiannya pakai benang aja enggak dibungsam ini ya. Usuh mundur. Yang ini nami Namanya makitan. Ya. Atau pakai kalau pakai peniti nggak apa-apa ya, ya. ini ada ya, istilah tadi kalau orang yang bisa nggak ada yang mau tapi orang luar kayak gitu. peniti ya, supaya nggak ada kayak kancing ya kancing jepret iya, oh ini jepret kerja gitu ya. jepret. Dia menurut dia itu bukan menghitung katanya. Bukan penjahit, ah. Oh, oh. Kalau kita pakai ya, kira-kira kita bebet deh. Kalau langsung musel kemari nggak apa-apa nih, ya nggak. Ujung-ujung itu lepas-lepas, musel lain kemari dimasukin serak, ya iya nggak. Nggak apa-apa, asal jangan ikat ketemu itu. Wasud wasadru roksihi Nutup kepalanya. Ya, orang laki lagi ihram. Ya. Ya boleh. Ayo berapa ya? sama metenda. Ayo sama metenda. Hah? Nah, oh, jangan ditempelin. Yeah. Iya, sekira-kira dia nutup dengan cara make. Yeah. Paham nggak? Yeah. Iya. ini make. Dia pakai ya. Pakai sorban. Gitu. Pakai nampan nutupnya. Pakai iya, nampan. Orang ngikul. Ya, kayak orang haul ya. Tapi kalau mayung, sama halnya tenda. Apa itu tenda apa benar? Ya. Ya hukum kita kan di situ ada di bawah tenda. Jadi masuk nutup gitu. Ada nutup dengan sapu tangan jangan. Ya, sapu tangan. Hmm, kalau perempuan boleh, mungkinnya nggak boleh. Itu. Wasatru imra'atin syai'an min wajihha. Tuh, kalau perempuan lagi ihram nggak boleh tutup wajahnya. Melainkan dia mesti buka. Kayak sholat. Ya. Boleh tutup. Sedikit sesuatu daripada wajah yang mana nggak perlu semuanya sesuatu aja nggak boleh ya. kalau laki kepala kalau perempuan wajah lain ba'ala syai'an nasian au jahilan. Kalau dia berbuat itu, dia lupa atau dia jahil, ini akan keharamannya, lupa atau enggak tahu haram. Ya. Dia lupa atau jahil akan keharamannya. Baik karena itlapan kalau yang dilanggar itu kategorinya mencabut, mencabut, mencukur, ya, memotong, itlapan maknanya itu kahalki sya'rin seperti dia cukur rambut wa gadri soidin atau bunuh buruan wajababil fidyatu wajib bayar fidyah dam ya. kalau maknanya islap karena langgaran itu ada yang langgaran yang kategori islap islap maknanya dicabut ya dibunuh itu islap ada yang maknanya bersedap-sedap sama tuh nah, ya Dua tuh larangan. Ada larangan yang sifatnya Islam, ada yang sifatnya tanah Tuhan. Kayak pakai minyak wangi, nyium, mubasyarah, bisyahwah. Ya, itu kategori aduh pakai minyak rambut itu kategori tanah Tuhan namanya. Kalau nyukur, bunuh, apa lagi? Ya, yang di atas tadi itu. Itu masuknya kepada islapan Nah kalau yang dilanggar ini islap sekalipun dia lupa atau bodoh akan keharamannya tetap wajib bayar fidyah. Nggak ada dispensasi di situ. tuan atau masuk ke kategori tamatuh. Lalu bersih seperti pakai pakaian yang berjahit. Watotoyubin pakai minyak wangi. Pala nggak apa-apa. Ya, lupa lagi ikhrok. Pakai minyak wangi lupa nggak bayar ya. Lupa pakai minyak rambut, nggak pakai ya. Lupa main bini nih, eh dicium aja bini nih, lagi ihram. Uh, lupa, eh lagi ihram nggak apa-apa, kayak puasa. Ya. ونزل النووي بالمجموع جول بعضهم dan Imam Nawawi telah menukil di dalam kitab Majmu' ucapan sebahagian ulama yundabu ayyatashabbaha kullu ahadin bil muhrim fi ashri zil hijjati adami izalati sya'rin wa ghufrin Dinukil sama Imam Nawawi dalam kitab Majmu sebagian ucapan ulama apa disunahkan bagi setiap orang merupak nyurupain menyerupakan orang yang ihram pada hari 10 Zulhijjah. Ya, orang kan 10 Zulhijjah lagi sedang habis ya, lagi agobah itu. Ya kerjaan lagi habis tolak dari Arafah ya. Lagi sedang-sedangnya apa namanya? Jamrotal agobah dia itu. Ya. Disunahkan setiap orang yang ada di pelosok negeri itu tidak mencukur rambut dan kuku. Ya, hormatin mereka gitu. Walaupun nggak wajib, kita boleh aja tanggal 10 Zulhijjah potong rambut, kuku, potong apa itu botakin, Tapi karena hormatin mereka jadi ikut memberikan apa namanya semangat buat mereka itu. Apa kalau orang kampanye namanya apa? Eh, simpatisan. Jadi ikut ikut juga tidak potong rambut dulu. Wagaulu akhirin dan ucapan ulama yang lain yudabut ta'rif. Sunnah juga at-ta'rif fi yaumi Arafah. Ya. Melakukan ukup di hari Arafah bil istima dengan berkumpul ba'da zuhur setelah sholat zuhur bi ayyi baladin kana di negeri mana saja yang dia berada lil zakari eh lil zikri wa zikir wa du'a dan doa tasyabbuhan karena nyerupain orang yang sedang ukuf di sana dia tanggal 9 lagi ukuf kita tanggal 9 juga ya seolah-olah kita lagi ukuf juga di negeri masing-masing ngapain zikir ya, sunnah doa tasyabuhan bi ahli Arafah karena nyerupain orang-orang yang sedang hukum di Arafah. Wa al Imam Ahmad dan menukil Imam Ahmad fa'ala fa'alahu 'anil Hasan wa jama'atin. Ya, dilakukan olehnya ada daripada Hasan, dia melakukannya daripada Al Hasan dan jamaah, ya. Assalamualaikum. Di kitab lain ada penjelasan ada hikmah berpakaian ikhram itu. Ingin mati aja. Hikmahnya ingin mati aja gitu. Iya. Satu supaya ingin mati putih-putih. Kedua, bahwasanya orang yang ikhrom itu nggak ada lagi jabatan, pangkat, udah semuanya sama. Mau yang kaya, miskin, pakaiannya bentuknya sama begitu. Ya, masalah mahal atau tidak kan nggak kelihatan. Yang penting putih, nggak berjahit. Jadi menunjukkan tidak berjahit itu menunjukkan tidak istimewa. Karena pakaian kalau udah dijahit baru dikelihatan istimewa. Kalau kain belum dijahit, ya biasa aja kayak orang kerebongan. Jadi hikmahnya lebih untuk ingat akhirat, ingat bahwa kita kembali nggak bakal bawa pangkat jabatan semuanya sama. Yang dipandang Allah adalah takwanya. Jadi antara hikmahnya begitu. Makanya ada larangan-larangan tertentu di dalam ihram begitu juga. Iya. Ya. Kita ambudiyah itu karena pengabdian kita kepada Allah. Lagi ingat akhirat, jangan urusan dunia, senang-senang itu ada larangan-larangan. Setelah selesai baru boleh deh. Ya. Jangan kion bersubuh aja boleh. Begini, jangan orang lain. Ya. Hotel murah, hotel murah, udah tahu tuh dia. Ini udah musim tahalul nih. Orang-orang Arab, hotel murah, hotel murah. Tawar kita, hotel murah. Haji, haji, sini, murah. <laughs> Ditawarin, ya. Banyak iya. Banyak hotel dia. Di maktab kan tak bisa kita rame-rame. Paslon keempat dari Makkah. Belum bisa. Pasal keutamaan Mekah. Qala Ta'ala inna awwala baitin وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ini firman Allah yang menerangkan tentang keutamaan Mekah ya. Sesungguhnya awal bed yang diletakkan kepada manusia yang berada di Mekah penuh keberkahan dan petunjuk bagi semesta alam. Di dalamnya ada ayat-ayat yang nyata. Di situ ada magom Ibrahim. Ya, bukan kuburan, magom telapak kaki. Ya. Wa man dakhalahu siapa yang masuk ke Mekah itu karena amina aman. Tidak boleh diganggu. Ya, apa aja tanah haram tidak boleh diganggu. Hewannya, tumbuhannya, apalagi manusianya. Lagi tidak umroh lagi gak ihram sama. Jadi keharaman di tanah halal, haram mengganggu itu bukan saja buat orang yang ihram, tetapi orang yang tahalul juga. Sama. Itu lagi sedang gak ihram, nyabut tumbuhan tanah haram, pernah pernah bayar. Bunuh binatang, apa bukan binatang buruan? Binatang yang gak bahaya. Tapi kalau tumbuhan itu mengganggu boleh, seperti ada tumbuhan duri, semak-semak boleh katanya. Ya, asal asal di katanya e, sekedar di jangan digeprak. Ya. Cabut boleh. Ya. Yang nggak boleh digeprak, dimatiin yang nggak boleh katanya. Kecuali tumbuhan yang berduri, yang bahaya itu boleh katanya ditebang. Ya, tanah adat. Batunya nggak boleh dibidahin. Dari Mekah, pindahin deh ke luar Mekah. Nggak boleh haram. Apalagi pindah ini ke tanah air. Pulang haji buat bawa bekal. Di Mekah ada batu cakep dilihat, batu kolar. Batu kolar tapi aktif. Tidak di tanah haram, dimasukin ke koper dia bawa pulang buat kenang-kenangan. Haram. Ya, dia wajib pulang lagi ke Mekah. Kalau enggak ada aja ntar hal-hal yang negatif. Ntar pelang-pelangan orang, enggak pelang pelongan Ya, pelang pelongan aja kita hilang pergi pikirannya. <coughs> yang boleh dibawa kornet, dibeli, zam-zam, ismis, batu nggak boleh. وهو والله على الصواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عدل عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله دعنا من الآمنين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن